فسمعت القاضي يقول سيمنم القاضي ما تكن مساكين أصحاب الحديث لا يحسنون الفكر أهل حديث مسكين لا تعو فقه لا يحسنون الفكر عبد الله بن حسن آه، الحسن الحسن جاني ما تكن fahabamtu ilaihi saya merangkak lagi sakit teman saya merangkak ke depan dia berada di masjid jami qad ashabul hadis miskin la yuksisu la yuksinun al fiqh saya mendengar begitu saya merangkak ke depan fakultu maka saya berkata kepada qadi ikhtalafa ashabun nabi sallallahu wasallam fi jirahat rijal nisa. Para sahabat Nabi berselisih tentang masalah hukum pelukaan. Luka. Kan dalam Islam kalau seseorang dilukai ya, ada hukuman bagi laki dan wanita. Berselisih dalam menetapkan hukuman-hukumannya. Ada ada ada di hadis-hadis di Afaq. Fa ayyu syai'in qala Ali bin Abi Thalib? Maka Abdullah bin Hasan bertanya kepada Qadi. Bagaimana pendapat Ali bin Abi Thalib? Wa ayyu syai'in qala Zaid bin Thabit? Bagaimana pendapat Zaid bin Thabit? Wa ayyu syai'in qala Abdullah bin Mas'ud? Bagaimana pendapat Abdullah bin Mas'ud? Diam Qadi. Gak bisa menjawab. Faabhamah. Abdullah bin Hasan membuat qadi itu diam. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Hasan mengatakan kepada qadi, "Faqultu lahu, za'amta anna ashab al-hadis la yuqsiduna al-fiqh?" Engkau katakan bahwa ahli hadis tidak tahu fikih? Wa ana min akhassa ashabul hadis dan saya adalah orang yang paling kecil dari ashabul hadis yang rendah yang gak ada apa-apanya saya Sa'altuka an hadhihi falam tuhsinha. Saya bertanya kepadamu tentang masalah ini engkau tidak becus. Enggak bisa menjawab. فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسن وأنت لا تحسنه Bagaimana kamu mengingkari satu kaum tidak bisa sesuatu, kamu sendiri nggak bisa. luar biasa kisah yang menarik sekali Qadi penceramah seperti banyak penceramah kita belajar belajar hadis nggak tahu tentang ini nggak tahu tentang kalau kita tanyakan tentang khilaf ulama hampir-hampir mereka nggak bisa menjawab bahkan tidak bisa menjawab Jadi qadi di Mesir ceramah. Lalu dia mengejek orang-orang yang belajar hadis ashabul hadis miskin. Nggak ngerti apa-apa tentang fikih. La yuqsinuna al-fiqh. Pada Abdullah bin Hasan lagi sakit ketika itu. Dia berusaha ke depan dekat mimbar. Lalu dia tanya, Engkau mengatakan ashabul hadis miskin Sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW berselisih tentang satu permasalahan Masalah jirahan Khilaf ilmiah, perselisihan ilmiah Saya tanya kepadamu, itu maknanya Bagaimana apa yang dikatakan oleh Ali Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Ini kan masalah fikih Diam Qadi gak bisa menjawab Gak tahu dia. Padahal itu fikih. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Hasan Sa'altuka an an hadhihi falam tuhsin Saya tanyakan engkau masalah ini engkau enggak becus فكيف تنكر على قوم أنهم لا يحسنون شيئا وأنت لا تحسنون Bagaimana mungkin engkau mengingkari satu kaum? Engkau katakan ahli hadis miskin nggak tahu fikih, sedangkan engkau tidak tahu, tidak becus. Bagaimana? Ini bahasa peribahasa kasar kita. Hah? Apa? Asbun. Mana yang teriak? Mana? Dah Ya. Khususnya pada zaman kita sekarang ini Sangat besar mempelajari hadis ini Sangat besar duduk di majlis hadis supaya kita mendengar sabda-sabda suci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan kita memahaminya <coughs> supaya kita mengetahui mendengar dari ahlinya mana hadis yang sah dan yang tidak sah begitu banyak hadis-hadis dipalsukan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam beredar hadis-hadis palsu dan Nabi Alaihi Wasallam telah memerintahkan para para sahabat untuk menyampaikan dari beliau. Kita ingat hadis beliau, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun sayap. Wahdizu an Bani Israel wala harf. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ceritakan tentang Bani Israel tidak mengapa. Dan barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka silahkan dia mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Awal hadis dan akhir hadis saling mengikat satu dengan yang lain. Sampaikan dariku tapi yang sah yang maknanya sesuai dengan apa yang aku mau. Hadisnya sah karena kalau tidak, maka terancam neraka. Karena seseorang tidak boleh membawakan hadis sampai dia mengetahui hadis ini benar, sah, datangnya dari Rasulullah SAW sesuai pemeriksaan para ahli. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an sangat berat menyampaikan hadis sangat hati-hati khawatir berdusta atas nama beliau karena berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan berdusta atas yang lain. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan syariat Kemudian sabda beliau lagi kepada para sahabat pada Hajjatul Wada, "Liyuballighi syahidu minkum al-ghaib." Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Diriwayatkan dari jalan beberapa orang sahabat, di antaranya ada sahabat Abu Bakrah Hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain menyebarkan hadis adalah menghidupkan hadis. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan Nasrul ilmi hayatuhu wal balagh الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah Menyebarkan ilmu adalah menghidupkan ilmu Kalau ilmu tidak disebarkan maka tidak akan hidup ilmu ini. Kalau hadis tidak disebarkan dibacakan maka tidak akan hidup hadis itu. Kalau sunnah tidak disebarkan, tidak dibacakan, tidak dijelaskan, maka tidak akan hidup sunnah itu. Nasrul ilm hayatuhu. Menyebarkan ilmu adalah menghidupkan ilmu.